بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فهنا بارك الله فيكم بعض الأسئلة نجيب عما تيسر منها يقول السائل في سؤاله عندنا فرقة تسمى بمجلس تفسير القرآن وهذه الفرقة هي تبع للقرآنيين ولكنهم أحيانا يستدلون بالسنة فما الحكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه بإحسان Di sini ada beberapa pertanyaan. Insya Allah kita akan memberikan jawaban sesuai yang apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Pertanyaan yang pertama di sini yaitu di Indonesia ada suatu majelis disebut dengan MTA Majelis Tafsir Al-Quran Mereka ini Sebagaimana dalam disebutkan dalam pertanyaan adalah Termasuk dari kelompok Quraniyun Akan tapi mereka kadang-kalanya beristidlal dengan sunnah Maka bagaimana hukum mereka? <clears throat> الجواب بارك الله فيكم إذا كانت تنكر شيئا من السنة كجماعة من الجماعات التي تسمى بجماعة القرآنيين في بعض بلاد اليمن هؤلاء يقولون السنة عندنا على ثلاثة أقسام <coughs> إذن لا يردون السنة كلها يقولون على ثلاثة أقسام قسم يوافق القرآن فنعمل به وقسم ظاهره مخالفة القرآن فنرده وقسم لا يعارض ولا يخالف هذا كله بحسب أفهامهم فنتوقف فيه فهنا بارك الله فيكم لما ذكر ذلك للإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه قال يلزم منه الكفر يلزم من ذلك التكفير لهم لأنهم ردوا الأحاديث الصحيحة ويقول معارضة للقرآن وتوقفوا في أحاديث قالوا هي لا تعارض ولا توافق فنحن نتوقف فيها قال يلزم من ذلك الكفر طيب beliau تعالى من جواب apabila mereka itu kelompok tersebut mengingkari sebagian dari sunnah sebagaimana keberadaan kelompok satu jamaah yang ada di di sana yaitu negeri Yaman satu kelompok dari kelompok Quraniyun mereka tidak mengingkari sunnah secara mutlak akan tapi mereka menyatakan bahwa sunnah itu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam di sisi kami ada tiga bagian tiga pembagian pertama adalah hadis yang sesuai dengan Al-Quran. Maka hadis ini yang kami amalkan. Bagian yang kedua, hadis yang bertolak belakang zahirnya menurut mereka bertolak belakang dengan Al-Qur'an, maka ini yang kami tolak. Kemudian pembagian yang ketiga, hadis yang dimana hadis tersebut tidak menyelisihi dan juga tidak sesuai dengan kandungan dari Al-Qur'an. Maka pada pembagian yang ketiga ini kami mutawakif, kami tidak tidak mengambil sikap terhadap hadis tersebut, tidak mengamalkannya juga tidak meng mengingkarinya. Kelompok ini pernah disebutkan kepada Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, maka beliau rahimahullahu menjawab bahwa yalzam minhu at-takfir. Bahwa keharusan yaitu pembagian-pembagian yang mereka lakukan ini mengharuskan bagi mereka adalah kufurnya mereka. Dikarenakan sebagian dari hadis tersebut mereka tolak, sebagian lagi mereka anggap bahwa tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan dan sunnah. Olehnya itu Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala menyatakan bahwa keadaan seperti ini kata beliau hafizahullah mengharuskan untuk mereka kufur. فهذه الجماعة بارك الله فيكم التي تسمى بمجلس تفسير القرآن إذا كانت تعتقد حجية السنة وأيضا تعمل بالسنة فعند وأيضا لها موقف من القرآنيين وموقفها موقف علماء المسلمين فعندئذ ليست منهم أما أن تكون تبعا لهم ولا تؤمن بحجية السنة ولا تعتقد العمل بذلك إلا أنهم يعمهون على المسلمين والسامعين فيذكرون أحيانا حديثا وحديثين وبعض الأحاديث ليس من باب حجية السنة ولكن من باب أن هؤلاء المستمعين يرفضون القبول منا إلا أن نأتيهم بأحاديثهم فعندئذ حكمها حكم جماعة القرآنيين لأنها لا تعتقد حجية السنة ولا تعمل بها في الحقيقة Adapun <coughs> kalau majlis tafsir Al-Quran ini MTA di tempat kita mereka berpendapat tentang bolehnya berhujjah dengan Al-Qur'an mereka beramal malah berhujjah dengan sunnah mereka beramal dan mengamalkan sunnah mereka juga menyebutkan as-sunnah maka mereka bukanlah golongan dari Qur'aniyun mereka memiliki maukif prinsip sendiri yang bertolak belakang ataupun berselisih dengan maukifnya kelompok Qur'aniyun maukif mereka, pendapat mereka sebagaimana pendapat kaum muslimin yang lainnya, maka mereka tidak bisa diikutkan kepada kelompok Qur'aniyun. Adapun kalau seandainya mereka kadangkalanya menyebutkan satu hadis, dua hadis hanya sekedar untuk mengkaburkan permasalahan tersebut jati diri mereka di hadapan kaum muslimin, mengapa mereka menyebutkan satu hadis? Bukan berarti mereka meyakini bahwa hadis tersebut, sunnah tersebut adalah hujjah bisa digunakan sebagai hujjah bagi mereka akan tapi mereka melakukannya menyebutkan satu hadis, dua hadis atau beberapa hadis dengan tujuan agar dikarenakan para pendengar, para mustami'in, orang-orang yang hadir mereka tidak akan mau menerima pendapat-pendapat mereka kecuali apabila mereka mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian mereka menyebutkan hadis tersebut. Maka keadaan seperti ini maka mereka juga termasuk dari kalangan Qur'aniyun. يقول السائل في سؤاله ما حال أسامة بن لادن هل هو مسلم أم كافر Pertanyaan berikutnya, bagaimana keberadaan tentang Usamah bin Laden? Apakah dia kafir ataukah muslim? الجواب لا يجوز تكفير المسلم هو مسلم Jawabannya tidak boleh untuk seseorang mengkafirkan seorang muslim. Beliau orang yang seorang muslim. لكن منهجه ليس بسليم Akan tapi manhajnya tidak selamat. مسلم مفتن Dia adalah seorang muslim tukang fitnah. فتن الشباب وأغواهم فتن الشباب وأغواهم Dia memfitnah, menjerumuskan para pemuda dalam fitnah dan juga menyesatkan mereka. وعمت فتنته أماكن كثيرة في البلدان الإسلامية Yang di mana fitnah orang ini telah merajalela menyebar di seluruh negeri-negeri Islam. وحصل من جراء تلك الفتنة التفجير والتلغيم في بلاد المسلمين Dan keburukan fitnah tersebut pun menghasilkan peledakan-peledakan di negeri-negeri kaum muslimin. وهكذا في بعض الأماكن الخروج على الحكام باسم الجهاد Demikian juga pada sebagian tempat pemberontakan terhadap para penguasa dengan dengan nama jihad. وقد نصحه علماء المسلمين وأئمة الدين في العصر لكنه ما قبل النصيحة Dan para ulama dari kalangan ulama ahli sunnah atau dari ulama agama ini telah memberikan nasihat kepadanya, memberikan arahan kepadanya, akan tapi yaitu di zaman ini akan tapi dia tidak mau menerima nasihat. ولذلك ننصح بالحذر من فتنته وأفكاره Olehnya itu kami nasihatkan untuk kita berhati-hati dari fitnah dan juga pemikirannya. Wa nasarullah an ash-shabab bima fihi al-khair was-sa'adatu lahum min ittiba'i sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa aidan manhaj salaf salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para pemuda agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka agar mereka bisa mendapatkan kebaikan dan juga ke kemaslahatan di dunia dan di akhirat berupa mengikuti sunnah dan juga sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. يسأل بارك الله فيكم فيقول ما حكم إضاعة الطعام في حالة عدم الحاجة إليه Pertanyaan berikutnya, apa hukum membuang makanan dalam keadaan dia tidak membutuhkan makanan itu? الجواب إذا كان لا يحتاج إلى هذا الطعام وأخذ منه حاجته فعندئذ هنالك من هو بحاجة إلى هذه الفضلة وإلى هذه البقية Kalau seandainya dia tidak butuh terhadap makanan tersebut, ada makanan maka hendaknya dia mengambil kecukupannya. Apa yang cukup bagi dari makanan tersebut. Kalau dia tidak membutuhkan yang lainnya, maka ketahuilah di sana ada yang butuh sisa dari makanan itu. فيعطي ويهدي إما لجيرانه وإما لأصحابه وبما تيسر نعم ولعلهم إذا لم يحتاجوا إليه يعطون لمن يكون في حاجة إليه maka hendaknya dia berikan kepada teman-temannya, tetangga-tetangganya, atau kepada siapa saja. Mudah-mudahan dengan pemberian tersebut bisa mendatangkan kebaikan. Maka dia memberikan kepada, kalau memang tetangganya tidak butuh juga, dia berikan kepada siapa yang butuh. يسأل بارك الله فيكم فيقول ما حكم إرسال النقود بواسطة المصرف Pertanyaan berikutnya, apa hukum mengirim uang dengan perantara bank? Hakada. Al-bank. Hakada qaul. المصرف بارك الله فيكم أعطيتهم سؤال المصرف بارك الله فيكم إذا كان لا يخلو من أعمال محرمة أو من معاملات محرمة وربوية ونحو ذلك فينظر غيره Masrif tersebut yaitu tempat peredaran uang apabila dia hendak mengirim uang pada tempat tersebut apabila peredaran uang tersebut masrif tersebut di dalamnya diberlakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan tidak lepas dari perkara-perkara riba hal-hal riba maka hendaknya dia mencari tempat pengiriman yang lain. فإذا لم يجد مصرفا إلا من هذا النوع لا توجد مصارف إلا بهذا الوصف وبهذه المعاملات المحرمة ولم تكن هنالك وسيلة لإرسال المال إلا عبر هذا المصرف فعندئذ يرسلها عبر هذا المصرف ويؤكد إرسالها في الحال بمعنى ارسل هذا المبلغ وأنا سأتصل الآن بحيث أنه لا يبقى في أيديهم فترة طويلة ولكن يرسل في الحال وليس عليه شيء إن شاء الله apabila dia tidak mendapatkan satu sarana tempat untuk mengirim uang kecuali tempat tersebut yang dimana tempat itu bermuamalah dengan muamalah yang diharamkan baik itu berhubungan dengan perkara riba dan tiada satu wasilah pun tempat jalan lain untuk dia bisa mengirim uangnya kecuali tempat itu maka hendaknya dia mengirim tempat tersebut dengan dia mempersyaratkan agar kalau bisa uang tersebut langsung dikirim pada saat itu juga langsung dikirim pada saat itu yaitu dia mengatakan kepada pengurusnya, saya akan mengirim uang kalau bisa hari ini juga sampai pada orang yang ditujukan. Tujuannya agar uang tersebut tidaklah mereka olah, tidak tinggal tengah mereka sehingga mereka bisa manfaatkan pada tempat yang lain. يسأل بارك الله فيكم فيقول ما حكم التجارة عند محاضرة في مجلس لغير أهل السنة بمعنى في محاضرة لأناس ليسوا من أهل السنة Pertanyaan berikutnya, apa hukum berdagang, jual jual beli pada muhadarah, tempat-tempat ceramah, majelis-majelis selain dari ceramahnya yang mengisinya bukan dari kalangan ahli sunnah? Al-jawab, la nansahu bidzalik. Jawabannya kami tidak nasihati perkara itu. لكونه سني وما يرضى بهذه الجموع الغفيرة والتي تحضر في تضليل الناس عن السنة Mengapa? Dikarenakan dia adalah seorang sunni dan tentunya hendaknya dia tidaklah hadir pada perkumpulan yang banyak tersebut dikhawatirkan bisa menyesatkan orang yang lain. فلعلمه أن هؤلاء يدعون إلى غير السنة ويضللون الناس عن السنة هذا معناه بارك الله فيكم أنه يقرهم على ذلك المنكر dikarenakan dia juga tahu mengerti bahwa para penceramah tersebut itu mengajarkan manusia untuk jauh dan sesat dari sunnah maka hadirnya dia di tempat itu adalah ikrar dia mengiyakan apa yang mereka lakukan dari perbuatan menyesatkan manusia walau annahu qama fi dhalika al-maqam fi mahalli bai'ihi وصار يحذر لا تحضروا المحاضرة وهذا يدعو إلى خلاف السنة وهكذا فعندئذ هو في أحد أمرين إما أن يطرد من هذا المحل وإما أن لا يشترى منه Kalau dia hadir di tempat itu, dia berdiri, kemudian memberikan nasihat kepada orang mengatakan, janganlah engkau hadir di ceramah tersebut, janganlah engkau menghadiri ceramah tersebut dikarenakan orang itu mengajak kepada perselisihan terhadap sunnah, maka orang itu tentunya dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama mungkin dia bisa diusir. Keadaan yang kedua, tidak ada yang akan beli barang, barang dagangannya. الأمر الآخر بارك الله فيكم الشبه خطافة والقلوب ضعيفة فلعله يسمع كلمة أو شبهة أو يتأثر بمحاضرة من كلام محاضراتهم أو كلماتهم فتدخل في قلبه فلا تخرج فيقول لعل هؤلاء على حق Perkara yang berikutnya, syubhat itu sangatlah berbahaya dan hati sangatlah lemah. Bila saja dia hadir menjual di situ, dia mendengarkan sebagian dari ucapan-ucapan syubhat-syubhat yang mereka lemparkan sehingga masuk dalam hatinya. Kemudian tidaklah syubhat tersebut tinggal kecuali maka tidaklah syubhat tersebut masuk dalam hatinya kecuali dia akan mengatakan mungkin saja mereka di atas kebenaran. Bisa saja siapa tahu mereka di atas di atas kebenaran. ولذلك بارك الله فيكم لا ننصح بهذا كما سمعتم هو البركة من الله سبحانه وتعالى ينظر الأماكن الطيبة والأماكن البعيدة عن الاختلاط وعن الأمور المحرمة وأيضا بارك الله فيكم آه التي لا توقعه في محرم ولا تشا يعني يشارك أو يعين في محرم ويطلب الرزق هنالك ويدعو الله الرزق هو من الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والبركة من الله Demikian juga barakallahu fikum hendaknya dia cari tempat yang lain. Tempat yang jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Yang di mana tempat tersebut dia tidaklah ikut andil dalam kemaksiatan. Juga tidaklah membantu kemaksiatan tersebut. Wal barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana banyak tempat yang dia bisa berjualan di sana. Dia, ber, dia berjualan tempat tersebut yang jauh dari kemaksiatan juga ikut andil dalam kemaksiatan tersebut keharaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya dia terus juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin Sesungguhnya dia Allah dat yang maha memberi rezeki, Dhul quwwatil matin. Dia menyeru kepada Allah dan berkah itu datangnya dari Allah. يسأل بارك الله فيكم فيقول ما حكم حضور محاضرات المتعصبين Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat antum tentang orang yang menghadiri ceramah-ceramah orang-orang yang muta'assib? الجواب لا ننصح بذلك لأن المتعصب قد عصب نفسه ولأن المتعصب قد ترك الخير لنفسه فكيف بغيره Jawabannya kami tidak nasihati untuk menghadiri majelis para muta'assibin. Mengapa? Orang-orang yang muta'assib berpanitik itu telah membagi dirinya sendiri, yaitu meng menggolongkan dirinya dalam satu golongan. Bagaimana engkau menghadiri majelis tersebut sedangkan dia sendiri telah menggolongkan dirinya dan menjauhkan dirinya dari suatu kebaikan? Bagaimana dengan orang lain? ولذلك سيدعو إلى تعصبه من حيث تشعر أو لا تشعر Olehnya itu dia tentunya akan mengajak kepada bentuk fanatik ta'assub yang dia lakukan, baik engkau sadari atau tidak sadari. والتعصب جميعه مذموم Dan berfanatik ta'assub itu secara menyeluruh adalah tercela. سواء كان تعصبا مذهبيا أو تعصبا طائفيا أو تعصبا قوميا أو تعصبا حزبيا فالعصبية من أمور الجاهلية Baik itu ta'assub dikarenakan madhab atau ta'assub dikarenakan satu kelompok tertentu atau ta atau ta'assub dikarenakan hizbiyah atau ta'assub dikarenakan perkara-perkara yang lain. Ta'assub adalah salah satu bentuk dari perkara-perkara jahiliyah. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah oleh kalian apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian dan janganlah kalian mengikuti seorang pun dari para tokoh yang kalian muliakan. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh teramat sedikit orang-orang yang mau mengambil pelajaran. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا ثبتنا الله وإياكم على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا الله بارك فيك